Jimat punya cerita dengan judul Air Jeruk Peras. adalah perbuatan yang sangat mulia asal tidak dibarengi dengan sifat iseng. Bila itu dilakukan bisa bikin repot orang sekampung. Perkenalkan namaku Sugianto asal dari Samaan Kota Malang. Ini adalah pengalaman yang kualami bersama sahabatku yang bernama Sarmut. Dia terkenal suka iseng atau metakir. waktu di awal tahun 90-an. Siang di perempatan jalan dekat daerah Samaan Kota Malang, tempat kita biasa nongkrong, terjadi kecelakaan hebat. Dua sepeda motor saling bertubrukan. Dua orang meninggal di tempat dan dua lainnya luka berat. Kami semua serentak ikut menolong korban dan sebagian lagi ikut membawa korban yang hidup ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Salah satu korban yang meninggal bernama Supri. Dia terkenal jago ngebut dan preman yang cukup disegani di daerah kami. Setelah jenazahnya dibawa ke rumah sakit, aku, Paimo, Muji, dan Sarmut lalu mencari tanah untuk menimbun bekas-bekas darah yang menggenang lumayan banyak. Nah, saat mencari tanah itu keisungan Sarmut kambuh. Ayun jaluk banyu perasan jeruk nipis ning Busri. Katanya berbisik kepadaku. Kayak apa mut? ku heran. Bistalah rasa kakek takon. Katanya dengan mimik lucu. Tanpa minta persetujuan dengan yang lain. Sarmut lalu melangkah pergi menuju warungnya Busri. Tidak sampai lima menit Sarmut sudah datang dengan satu buah jeruk peras yang cukup besar. Melihat Sarmut membawa jeruk peras mau rupanya tanggap. Mut, diamput kau niku. Ojo aneh-aneh lo. Awas, nek ono popo, aku gak gelem tanggung jawab yo. Katanya sambil cepat-cepat menimbun darah itu dengan tanah. Sarmut hanya cengar-cengir. Alah, kon kapehan ancen licik lek sampai onopo, popo, aku sing bakal ngadepi. <laughs> Wah, anjani pekok kok ikumut. mut. Setelah dirasa aman, karena bapak-bapak yang tadi menolong korban kecelakaan sudah pada pergi, Sarmut lalu mengucuri darah-darah itu dengan perasan jeruk nipis. Awas, rasa no kon pri-pri. Rupanya trauma perlakuan Supri terhadap Sarmut tempo hari masih berbekas di hatinya. Ya, waktu itu Supri dengan bengis mengusir kami dari lapangan bola. Padahal kami sedang menyelenggarakan kompetisi sepak bola mini. hatinya sarmut dendam dan ingin membalas sakit hatinya dengan jalan mengucuri darah almarhum Supri dengan air jeruk nipis. Konon, oh, dengan cara itu arwah korban akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Setelah puas mengucuri sisa-sisa dengan darah Supri, Sarmut lalu menimbunnya dengan pasir. Melihat apa yang dilakukannya, kami hanya bisa geleng-geleng kepala tanpa pernah memikirkan bahwa ini akan menjadi awal teror bagi kampung kami. Setelah puas bermain bola, kami berempat langsung menuju markas besar, yakni pos kampling yang ada di ujung perempatan. Badan yang lelah membuat kami kehilangan nafsu untuk ngobrol ngalor ngidul. Kami lebih memilih merebahkan badan dan tidur-tiduran saja untuk menunggu sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, kami memutuskan tidur di pos kampling itu rasa kantuk yang datang sudah membuat kami lupa tentang tikah laku Iseng Sarmut tadi siang. Tidak berapa lama Mas Lutfi datang. Loh, ini kok pada turun yang kene? Yo iya, mas, arep laya-laya di seiki. Oh alah, gelem ngewangi aku seskampling orang. Yo iya, mas, tak apa-apa. Jawab kami bersamaan. Setelah itu Cak Soleh penjual nasi goreng keliling mampir ke depan pos kampling. Saleh, tolong gawe no goreng yo. Ya. Mas Lutfi juga sempat menawari kami nasi goreng, tapi kami tidak begitu antusias. Jadinya Mas Lutfi hanya pesan untuk dirinya sendiri. Setelah itu aku Paimo dan Mas Lutfi keliling untuk patroli keliling. Sedangkan Sarmud dan Muji tampak tidur di pos kambing. Tepat jam setengah satu dini hari kami selesai patroli. Kami semua beranjak tidur di pos roda. Berapa lama kami tidur ketika tiba-tiba Sarmut membangunkanku. Toh, tangi-tangi. Iku loh, no toh, no. Katanya dengan mimik ketakutan. Dengan malas aku bangun dan segera mau tidur lagi. Namun Sarmut terus mengguncang-guncangkan badanku. Waduh, kau niki umek Ono apa sih, Mut? Kataku sambil membetulkan letak sarungku. Begitu aku bangun, yang lainnya ikut bangun termasuk Mas Lutfi. Samar-samar terdengar suara lirih yang makin lama makin kencang. Peri, peri mbok, tolong aku. Waduh, peri, peri, peri mbok, tolong aku mbok. Menyayat itu terdengar timbul tenggelam. Kadang sangat dekat, kadang terasa sangat jauh. Kami berlima hanya bisa diam sambil menajamkan telinga dan mata. Kami mencari sumber suara yang menyayat hati itu. Sarmut yang terkenal pemberani dan suka iseng itu langsung meloncat dan memilih duduk di sebelah Mas Lutfi. Aduh, aduh perih, Perih, sopo sing kurang ajar ngeceri ketiku yo. Perih, mbok, perih, tulungono aku. lagi suara rintian itu. Serentak pandangan kami tertuju kepada Sarmut. Harawis, kapok konmut, saiki demeti supri metu. Kata Muji kesal. Belum sempat kami beranjak tiba-tiba Sarmut berteriak. Rek, rek, neng perapatan iku, delok niku rek sambil tangannya menunjuk ke arah tempat kejadian kecelakaan tadi siang. Serentak pandangan kami arahkan ke perempatan. Astagfirullah, ono pocongan, ono, ono pocong. Kali ini giliran Paimo berteriak histeris sambil menunjuk ke arah perempatan. Masya Allah, kami semua melihat sosok tubuh berbungkus kain kafan musuh melayang ke arah kami. Bulu kuduk kami meremang, dibaringi dengan keringat dingin yang mengucur deras. Tolong, peri, aduh, loro. Terdengar suaranya yang parau. Belum sempat kami pergi, pocongan itu sudah berdiri persis di depan kami. Wajahnya hancur berlumuran darah. Tapi samar-samar kami tahu persis bahwa wajah itu adalah wajahnya Supri yang meninggal akibat kecelakaan di perempatan. Kurang ajar. Sopo sing ngeceri jeruk ning getihku? Suara pocong Supri terdengar menyeramkan. Tanpa dikumandu kami langsung loncat dari pos kambing dan lari tunggang langgang dengan celana basah terkencing-kencing. segera menuju ke rumah masing-masing. Sarmut yang terkenal dablek larinya paling kencang sambil teriak-teriak. Tolong! Tolong! Ono pocong Supri! Ah, kami berusaha lari, tapi kaki terasa sangat berat. Apalagi suara itu terus-menerus terdengar di telinga kami. Belum lagi aroma kembang kuburan, bercampur kapur barus dan juga kemenyan, dan bau bangkai seperti menempel di hidung kami masing-masing. Malam itu hampir semua dari kami, tidak ada yang mampu sampai di rumah. Kami pingsan dan membuat geger orang sekampung. 40 hari. Tiap malam kampung kami disatroni pocong supri. Rumah demi rumah didatangi. Ada yang didatangi di teras rumahnya, ada yang di kamar mandi, ada pula yang dipergoki di ujung jalan itu. Tak merduli rumah gedong atau semi permanen, semua dapat giliran dikunjungi oleh pocong supri warung Busri yang paling parah sampai-sampai Busri ngungsi ke rumah saudara yang ada di Kepanjen. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari mengundang paranormal sampai pengajian. Namun teror pocong kesakitan itu tidak berkurang. Bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan sebuah koran lokal meliput kejadian itu lengkap dengan bumbu-bumbu penyedapnya. Jadinya kampung kami tidak saja makin terkenal, juga selama 40 hari penuh bagai kampung kampung mati. Tidak ada yang berani keluar dari rumah. Hampir semua warga lebih memilih tidur berhimpitan dan tidak ada yang berani tidur sendiri. Sementara pocong itu dengan seenaknya bisa muncul dimanapun tanpa kulonwun terlebih dahulu. Anehnya, setelah 40 hari teror pocong itu hilang dengan sendirinya. Persis pepatah datang tak diundang, pulang tak diantar. Salam misteri, salam Cimatres. Aum.